Kalbe Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur hmm. Bagaimana Amista? Apakah lima bayang-bayang tetap akan kau bangga-banggakan? Hmm? <laughs> Tidak sulit lagi bagiku kini untuk menjatuhkanmu. Ah, Ayo, kita lanjutkan kembali pertarungan ini. Hmm, biarlah akan ku temani kau, Amista. Kita tundukkan gadis itu bersama-sama. Ah, tapi, tapi... Sudahlah, jangan kau bersikap sombong, Amista. Gadis itu jelas-jelas memiliki kepandaian yang tinggi. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-26 ini menampilkan Eni Ermawati sebagai Anting Wulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Haryoko sebagai Raden Kuda Amoksa, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Mogan sebagai Kipandu Pandu Panjana, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. menceritakan, Mamang Kuraya bersama dengan Raden Purbaya dan Cempaka memasuki Istana Galuh secara diam-diam untuk membantu Anting Wulan yang diduganya akan mendapat kesulitan menghadapi Resi Amista. Sekarang, marilah kita kembali mengikuti pertarungan antara Anting Wulan dan Resi Asing itu. memberi ampun lagi padamu, Nona Manis. Karena Sang Prabu Sora pun demikian. Tunggu, Amista. Jangan kau bunuh gadis itu. Aku membutuhkannya. Bunuhlah ayahnya. Hmm. Baiklah, tuanku. Biarlah kita hadapi bersama-sama resi asing itu, Wulan. Mundurlah, Ayahanda. Aku sanggup untuk menundukkan resi asing ini. Percayalah. Eh, tapi Haji lima bayang-bayangnya itu. Percayalah Ayahanda, saat ini saya tidak menjadi gentar menghadapinya. Mundurlah jauh-jauh. Hmm, baiklah. Berhati-hatilah Wulan. Terima kasih Ayahanda. Hup! Ayolah Resi Amista. Kenapa kau hanya diam saja di situ? Aku memberikan kesempatan padamu seluas-luasnya untuk menyiapkan dirimu agar kau menjadi puas kukalahkan. timbulan sangatlah mengejutkan Resi Amista. Akan tetapi, resi asing itu tidaklah menjadi ketakutan. Ia masih mempunyai keyakinan akan kehebatan dari Aji lima bayang-bayangnya. Karena itu, tanpa sedikit kekhawatiran pun, Resi Amista menyerang, mengepung dengan lima bentuknya. Serangan-serangannya memaksa gadis dari padepokan Gua Larang itu untuk tetap waspada. mencoba untuk menggunakan gerak dan menyerang lima bentuk itu secara bersama-sama. Eh, hendak kemanakah kau nona manis? mempersiapkan kuburan untukmu. Hiat! Gadis itu, gadis itu mengetahui kelemahanku. Uh, uh. Dan, dan dia uh, mampu melancarkan sejuru serangan kelima bentukku. Hmm. Bagaimana keadaanmu, Amista? Hmm? Hamba, hamba tidak apa-apa. Hamba masih sanggup untuk melancarkan serangan pada anak liar itu. Hup. Dengan tertatih-tatih, Lima bentuk itu bangkit kembali dan kemudian bersiap untuk menghadapi anting wulan yang berdiri tegak tak jauh di hadapannya. Hmm. Bagaimana Amista? Apakah lima bayang-bayang tetap akan kau bangga-banggakan? Hmm? <laughs> Tidak sulit lagi bagiku kini untuk menjatuhkanmu. Ah, ayo, kita lanjutkan kembali pertarungan ini. Hmm. Biarlah akan ku temani kau, Amista. Kita tundukkan gadis itu bersama-sama. Uh, tapi, tapi... Sudahlah, jangan kau bersikap sombong, Amista. Gadis itu jelas-jelas memiliki kepandaian yang tinggi. Oh, tidak tahu malu. Tuanku adalah seorang raja besar. masa akan mengeroyok seorang gadis kecil seperti itu. Hmm, Pandu Panjana, kau tahanlah Rangga. Biar aku mencoba menudukan gadis ini bersama dengan Resi Amista. Marilah Amista. Eh, pengecut. Hadapi aku Amista. Sora. Jangan ganggu mereka Tuan Rangga. Tuan kini menjadi bagian saya. Setan, kubunuh kau. Hei! Pertempuran pun kini menjadi dua kelompok. Angin pukulan yang ditimbulkan oleh kelompok anting bulan membuat ruangan yang besar itu terasa sempit. Dinding-dinding bangsal berderak hancur tersambar angin pukulan Banyu Cakrabuana dari anting bulan dan Prabu Sora. Merasakan hal tersebut, anting bulan kemudian melompat tinggi, menjebol atap bangsal utama, dan kemudian melenting keluar ke halaman depan istana. Beberapa saat saja halaman istana penuh dengan para prajurit yang berkumpul mengepung arena besar itu. Sementara itu tanpa setahu mereka, tiga pasang mata mengintai menyaksikan pertempuran itu. Jaga Dewa Batara. Rupanya kepandaian gadis itu sudah meningkat jauh sekali. Gadis itu sudah mampu memecahkan Haji Lima bayang-bayang si Amista. Ah, jika kau tidak memberikan petunjuk, mungkin aku akan menjadi semakin jauh tertinggal dari orang-orang lain. Juga dari gadis muda itu, cucu. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang, Kek? Ah, tunggu. Tunggu dulu, cucu. Perkembangan kali ini justru membutuhkan perhatian yang lebih serius. Hah, kau lihatlah kali ini. Gadis itu akan menjadi kerepotan. Resi Amista saja sudah cukup membuatnya kerepotan. Kini ditambah lagi dengan kekuatan yang tidak kalah hebatnya dengan resi asing itu. Banyu Cakrabuana yang hanya selapis lebih rendah di bawah ilmunya. Ya, benar, Kek. Walaupun Resi itu sudah terluka, tapi Bibi Wulan tetap saja mendapat kesulitan. Iya, gerakan Bibi Wulan benar-benar luar biasa. Serangan lima bentuk Resi Amista dan Baginda Prabu Sora dapat dihindarkannya. Haris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh. Saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat. Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Hei, pencuri licik. Mengapa tidak juga kau keluarkan senjata curianmu itu? Hanya dengan mengandalkan Banyu Cakrabuana tingkat pertama saja, kau tidak akan dapat menundukkan aku. Hmm. Akan kulihat hingga berapa lama lagi kau akan mampu bertahan. Ya, eh, eh. tidak akan lebih dari 50 jurus lagi. Kau akan tunduk pada kami. Dan percayalah, kau tidak akan mendapatkan pengampunan dalam bentuk apapun. Kecuali dengan satu syarat. Kau mau memberitahukan aku dari mana mendapatkan Aji Banyu Cakrabuana tingkatan kedua. Dari mana kau berhasil mendapatkan Aji yang sangat langka itu? Wah! Agaknya kau benar-benar telah kehilangan senjata curianmu itu, Prabu Sora. Senjata itu kelak akan kuambil dari bocah-bocah itu. Tidak terlalu sulit bagiku untuk menekan Karang Sedana. Dan juga Banyu Cakrabuana yang kau miliki. Hiat! Bocah-bocah. Hmm, Karang Sedana. Apakah maksudmu kujang pusakaku berada di tangan Raden Purbaya? Janganlah banyak memikirkan senjata itu. Kau sudah tidak akan memerlukannya lagi. Ya! Oh, yang hilangkan isi dua misna. Hei, ada yang dapat menggantikan Resi Amista untuk berpasangan denganku menghadapi gadis ini. Sekarang kau akan menerima pembalasanku. Bantu aku! lah kalian semua! para perwira utama yang berada di sekitar halaman itu bersama dengan para tokoh-tokoh golongan hitam menghambur maju dan menyerang anti bulan. Beberapa saat Baginda dapat menarik nafas dan kemudian memerintahkan pasukan panahnya untuk segera bersiap la prasta. panah melesat bagaikan hujan menyerang Mamang Kuraya, Anting Bulan, Raden Kuda Amuksa, dan juga Resi Amista dan kelompok tokoh-tokoh Indra Prasta. Dengan kepandaiannya yang mapan, Anting Wulan berusaha untuk menghindarkan diri dari hujan anak panah. Demikian juga Mamang Kuraya dan Resi Anista. Pertempuran di antara mereka terhenti sesaat. Seluruh arena disibuki oleh anak panah yang menyerang tanpa memilih kawan dan lawan. Kurban mulai berjatuhan. Beberapa tokoh dari Indra Prasta yang merupakan lawan Anting Wulan mulai menjadi sasaran anak-anak panah dari sebuah anak panah yang mengganggu konsentrasinya hingga akhirnya belasan anak panah menghiasi tubuhnya. Di tengah arena ini, hanyalah tinggal aku, si Amista dan cucuku beserta ayahandanya. Ki Pandu Panjana berhasil keluar dari arena dengan beberapa anak panah di pundaknya. Ah, celaka, Kirangga terluka. mendekati ayahandanya tanpa menghiraukan lagi beberapa anak panah yang menghujani dirinya. Ketika keadaan menjadi semakin berbahaya bagi keselamatan Anting Bulan dan ayahandanya, tiba-tiba barisan anak panah menjadi koyah. Satu persatu secara cepat bergelimpangan terkena pukulan dari dua bayangan laki-laki dan perempuan. Hingga sesaat, hujan anak panah menjadi semakin mengedor. tinggi meninggalkan istana. Sementara itu, Raden Purbaya dan Cempaka menghadapi Prabu Sora yang menyerangnya bagaikan setan kelaparan. Resi Abista yang kini tidak memiliki lawan bersiap untuk membantu menyerang kedua bocah yang tengah bertempur berpasangan. Akan tetapi, belum lagi Resi itu melibatkan diri. saat meninggalkan halaman depan istana, membiarkan Prabu Sora yang tengah mendesak kedua bocah kecil itu untuk menjenguk ke belakang istana. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar teriakan ramai lagi dari arah samping timur istana. Balik, balik! yang tengah berusaha mendesak Raden Purbaya dan Cempaka menjadi murka mendengar teriakan-teriakan itu. Pengikut-pengikut dari mereka yang ingin mengalihkan perhatian. Di mana para pengacau itu, Amista? Tuanku telah meninggalkan kedua bocah itu. Iya. Kau tidak ingin istanaku hancur dibuat olehnya. Cepat, padamkan apinya. Ah, tidak ada sekelompok pengacau di sini. Ini semua hanyalah siasat satu dua orang kawan mereka untuk mengalihkan perhatian kita. Oh, setan iblis licik. Mereka telah memperdaya aku. Awas kalian. Kalian telah mencari perkara dengan aku. Penguasa besar di tanah Pasundan ini. Satu saat, satu persatu dari kalian akan mendapatkan balasan dariku. Setan! akan dapat dipergunakan untuk mempertahankan dirinya dalam waktu beberapa saat. Aku akan menyembunyikan kedua ayah dan anak ini dan kemudian kembali ke istana. Celaka, keadaan gadis ini juga sangat parah. Apakah aku akan dapat meninggalkannya? Tapi, oh, aku tidak mungkin membiarkan kedua cucuku di dalam istana itu dikepung oleh para tokoh-tokoh sakti. Ah, baiklah, aku akan meninggalkannya di sini. Ah, ah, maaf Nona, aku akan meninggalkanmu beberapa saat. Aku akan kembali sebentar setelah menolong kedua cucuku itu. Tunggulah. dengan Anting Wulan dan bagaimanakah dengan nasib Kirangga ayahandanya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10 Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.